Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih. Al-Imam Abu Bakar siapa namanya? Abdullah. Al-Imam Abu Dawud Al-Imam Abu Dawud siapa namanya? Abu Ammar La bas. kasih insyaallah. Al-Imam Abu Dawud. Siapa namanya? Al-Akh Abu Abdurrahman Masih kepleset. Sulaiman terbalik. Sulaiman Ibnul Ash'af. Eh, pertama Hamzah, kedua Ain. Ash'af. Eh. Aywa, ahsan. As-Sistani rahmatullahi alaihi. Coba antum ucapkan. Ini malah tadi itu orang Indonesia, orang aja. Hah? Santai aja, Sulaiman bin kalau Ibnu keberatan bin itu ada orang Indonesia sebenarnya bin. Sulaiman bin Ash'af. Enggak perlu nih Ash'af, enggak perlu ditantang enggak perlu. Santai aja. Paham ya? Santai. Sulaiman bin Ash'af. Mudahkan tafadhal, Akhbar Fadri. Sulaiman ibnu Ash'ats. <laughs> Insyaallah. Sulaiman ibnu Asy'ats. Asy'ats. rahmatullah alaih. Ini caranya biar mudah, afan ya. Ini karena penting sekali untuk makharij dan juga makhrajnya. Pertama sin, kedua fa. Pertama hamzah, kedua ain. Asy'ats. Bukan sekarang belajar tajwidnya ya. Sekarang kita lanjutkan saja. Yang jelas tahu pengarang kita apa? al haiyah Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih. Sulaiman ibnul Ash'ad As-Sijistani rahmatullah alaih. Naam. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala kata beliau di sini qaulun Nadim rahimahullah fatufraju abwabus sama'i wa tuftahu. Maka pintu-pintu langit dibuka. Kapan ini? Dibuka pintu langit ini Abdurrahman? Ketika kapan? Wallahualam, kemarin. Ketika kapan Hamzah? Sepertiga malam terakhir. Ahsan. Ketika sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala turun ke mana? Ke langit dunia. Ingat-ingat, tiga jaminan sebutkan Apa bismillah? Tiga jaminan sebutkan. Ayo antum, antum. Minta diberi. Minta ampun diampuni. Berdoa dikabulkan tiga jaminan sepertiga malam terakhir. Kita ulang-ulang terus karena dia juga mengulang-ulang di sini. Fatufraju abwaabus samai wa tuftahu. Akhirnya pintu-pintu langit dibukakan dan terbukalah. Yakni tuftahu abwabul ijabah. Maksudnya dibukakan pintu-pintu pengkabulan doa. Antum berdoa dikabulkan. Enggak percaya buktikan sudah. Paham ya? Berdoa pada sepertiga malam terakhir. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala biidznillah akan mengabulkan tapi jangan tergesa-gesa. Jangan apa? Tergesa-gesa. Kalau cuma 20 kali, 30 kali belum ada apa-apanya. Jangan mengeluh. Anak sudah 100 kali berdoa enggak dikabulkan. Jangan kayak gitu. Berdoa itu harus sabar. Paham ya? Karena apa? Di balik doa tiga perkara yang sudah kita lewati. Ima dikabulkan dalam waktu yang sangat dekat, ima dipalingkan kejelekan-kejelekan yang akan menimpa orang yang berdoa tadi itu. Paham ya? Ima disimpan nanti di akhirat. Semuanya kebaikan barakallahu fikum. Orang berdoa jangan apa? tergesa-gesa. Sudah kita lewati kan? Rasulullah menyatakan wala yazalu du'aul 'abdi yustajab atau mustajab malam yasta'jil senantiasa doanya seorang hamba dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Bertanya para sahabat, "Ya Rasulullah, wa man istijal?" Wahai Rasulullah, apa itu tergesa-gesa? Orang berdoa kok tergesa-gesa itu apa? Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Yaqulur rajulu qad da'utu kadza wa qad da'utu kadza, falam ara yastajibuli." Ada orang yang ngomong, "Aku udah berdoa seperti ini, seperti ini kok enggak aku aku enggak melihat ya. Nah, ini tergesa-gesa. Sabar berdoa itu ya. Naam barakallahu fikum. Kita lihat. Fayan lil muslimi an yashwa fi hadhihi sa'ah maka selayaknya bagi seorang muslim untuk bangun pada jam ini. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Jangan terlupakan, jangan malas-malasan. Wa an yastaghfira wa yatuba wa yas'al. Hendaknya seorang muslim minta ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa setelah sholat tahajud Ditutup dengan witir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna abwabal ijabah maftuhatun lahu. Dikarenakan pintu-pintu dikabulkannya doa dibukakan untuknya. Fahiya fursatun 'azimatun. Maka waktu tersebut, jam tersebut adalah kesempatan yang sangat besar. Sepertiga malam terakhir. Kita hidupkan di rumah-rumah kita, di madhab-madhab kita, kita hidupkan para fi hingga Sehingga yang seperti ini akan apa? melahirkan yang namanya kehidupan. Kehidupan secara maknawi dan kehidupan secara apa? secara hissi. Kehidupan secara maknawi, hati kita pun akan akan tercurahkan dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir. Adapun kehidupan secara hissi, biasanya kalau orang bangun malam, dia apa? sehat Paham ya? Semangat dia. Tapi kalau bangunnya habis subuh coba ya kan, Udah apa udah lusuh kemudian udah intinya enggak semangat. Paham ya? Enggak semangat. Nah, itu bedanya. Jadi perlu diterapkan dengan sampai malas-malasan. Naam. Qaulun Nadim rahimahullah yaqulu ana mustaghfirun ya ghafira. Allah Taala mengatakan apakah tidak ada orang yang minta ampun ya yang dia akan menjumpai dan yang mengampuninya Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau istilahnya ini eh, sodoran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaknya orang itu minta maaf, minta ampun, dia akan apa? Akan berjumpa dengan Tuhan yang mengampuninya. Seperti kemarin terakhir. Ala adatu tanbih, yakni tanabbahu lima sayqal. Perhatikan baik-baik apa yang akan dikatakan. Apa yang akan dikatakan? Tidakkah ada orang yang minta ampun akan bertemu dengan Tuhan yang mengampuni? Ingat-ingat. Yalqa ghafira ma'khudun min qawlihi man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Diambil dari ucapan Rasulullah yang lainnya, siapa yang mm, berdoa minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Saya perhatikan ini. Aku akan berikan ampun kepadanya. Berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya sebanyak apapun. Abdullah, walaupun dosanya sebanyak apapun, walaupun dosanya setinggi apa? Sedalam sebesar gunung akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bismillah. Kalau dia serius sungguh-sungguh di dalam berdoa tersebut. Paham ya? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar, bukan taubat yang dikenal dengan taubat sambel. Taubat sambel itu kalau sudah kepanasan cukup, tapi nanti kalau sudah enggak panas makan sambel lagi. Paham ya? Hati-hati itu ya. Taubat yang serius, yang sungguh-sungguh yang Allah Taala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang benar. Taubat yang benar itu harus terpenuhi padanya syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, ikhlas. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Yang keempat, nyesel nggak ada? Menyesali. Paham ya? Empat perkara ini jangan sampai terlupakan. Syarat taubat diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kembali pada waktunya kapan waktunya, Pak? Nafas sampai di kerongkongan. Eh, sebelum nafas sampai di kerongkongan, sebelum gharghara. Ah, sebelum apa? Eh, gharghara. Bang, ya sebelum nyampe sampai di kerongkongan. Yang kedua? Ewa, eh, sebelum matahari terbit dari arah barat. Itu perlu kita perhatikan baik-baik. Bertobat itu enggak ada ruginya. Untung barakallahu fikum na'am. Kalau taubatnya serius dan juga sungguh-sungguh. Na'am. Kita lihat di sini. Kalau Nadim rahimahullah taala wa mustamnihun khaira. Dan apakah ada orang yang nah meminta niscaya akan diberikan dengan kebaikan yakni man yatlubul manha wa wal ata maksudnya adalah siapa yang meminta karunia wa wal ata pemberian Man yas'alullaha 'azza wa jalla mimma yasha'u minal khair? Siapa? Orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia inginkan berupa kebaikan wa rizqi. Dan juga rizki, ingat-ingat, rizki ini umum. Jangan salah rizki bayangannya apa? Dolar. Paham ya? Allahumma rzuqna ya Razzaq. Wahai zat yang memberikan rezeki, berilah aku rezeki. Jangan rezeki yang terpikirkan di benak kita uang. Eh, uang terus jangan. Uang termasuk bagian dari rezeki. Tapi rezeki yang paling utama adalah keistiqomahan di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah hingga akhir hayat. Itu rezeki yang paling utama sudah. Walaupun antum enggak punya uang, hati senang. Paham ya? Senang enggak? Senang. Karena dapat rezeki yang utama tadi itu. Paham ya? Karena kalau uangnya banyak, dia enggak punya rezeki ilm, saya apa? Berbahaya. Karena al-ilmu khairun minal minal mal. Kenapa? Li'anna al-ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Dan kita lewati dulu kan nasihatnya Nam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada na barakallahu fikum salah nam seorang rajulun saleh nam Kumail bin Ziyad. Ha, Kumail bin Ziyad. Ya Kumail, wahai Kumail disebutkan di situ termasuk wasiat dan juga nasihat Ali bin Abi Thalib, ha? Annal ilma khairun minal mal. Al ilmu khairun minal mal kata beliau. Al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Li'anal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena ilmu itu yang menjagamu, sedangkan kamu menjaga harta, ya enggak? Kalau kita punya uang, yang jaga uang siapa kira-kira? Kita. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu itulah yang akan menjaga nam kita barakallahu fikum. Naam. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Ikhwani fid azza wa jalla. Kita lihat sini wa rizq dan rezeki wa ay hajat wa ayu hajatin min hawaijihi wa ay hajatin min hawaijihi dan kebutuhan apa saja yang dia inginkan wa hawaijun nas takhtalifu sedangkan kebutuhan manusia berbeda-beda jadi antum minta apa saja minta saat itu juga Seperti malam terakhir hari Jumat setelah salat asar sampai matahari terbenam termasuk dikabulkan doa juga antara azan dan iqamah juga termasuk dikabulkan doa. Ketika musafir juga termasuk dikabulkannya doa. Jangan terluputkan barakallahu fikum. Naam. Kita lihat sini wa hawaijun nas takhtalifu. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan manusia berbeda-beda. Fayas'alullah ayya hajatin lahu fiha khair. Maka hendaknya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan apa saja, keperluan apa saja yang di dalamnya ada kebaikan. Minta rezeki kepada Allah taala. Boleh enggak minta kekayaan? Boleh, ya Allah misalkan. Minta rezeki, kekayaan, jadi kekayaan. Tapi kekayaan yang diberkahi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum jangan kekayaan semata-mata cuma ingin nah barakallahu fikum meninggikan bangunan, memperbanyak harta, menimbun harta bukan itu. Kekayaan yang berbarakah. Kekayaan yang berbarakah. Allah musta'an. Kita lihat sini. Fa innallaha yu'tihi fi hadhihi as-sa'ah aktsara min ghairiha maka sesungguhnya Allah Taala akan memberikan kepada orang tersebut di jam ini lebih daripada di jam-jam yang lainnya. Paham ya? Sepertiga malam terakhir, setengah tiga sudah masuk, jam tiga masih masuk, setengah empat sudah mendekati. Maksudnya sudah mendekati adzan subuh ya. Jadi upayakan semaksimal mungkin begitu dengar adzan pertama, terutama di ma'had atau di markis misalkan, segera bangun. Lihat terus yang di rumah bagaimana? Yang di rumah nggak mungkin antum adzan sendiri. Paham ya? Alarm dimanfaatkan main yang dikenal dengan apa? Asyata syar'iyah, politik yang syar'i. Jadi politik itu boleh ya, akal bangunan. Politik boleh tapi syar'i. Caranya bagaimana ya biar anak bisa bangun malam? Alarm didekatkan ke telinga. Paham ya? Jangan apa? Nah, barakallahu fikum setelah bunyi dimatikan lagi. Paham ya? Biasanya kalau orang-orang seperti itu, bunyi dimatikan lagi caranya alarm itu tadi dibunyikan di taruh agak jauh, suaranya keras. Nanti antum biasanya mau bangun itu berisik, akhirnya bangun. Nah, bangunnya itu jangan dimatikan toh, langsung ambil air wudhu. Caranya gitu. Jadi harus menggunakan apa tadi? Siasat syar'inya, politik yang syar'i. Boleh. Nah, barakallahu fiik. Malu kita enggak pandai-pandai main politik ya enggak bisa. Nanti ujung-ujungnya apa? Bangun sudah setelah salat subuh, terlambat tiga apa? keutamaan. Salat malam enggak dapat. Dua rakaat sebelum subuh enggak dapat. Salat subuhnya enggak dapat juga, terlambat. Jangan upayakan semaksimal mungkin kita semuanya sebagai ahlu sunnati wal jamaah secara khusus dan segenap kaum muslimin secara umum untuk menerapkan amalan-amalan yang mulia ini. Walaupun sana masih ada amalan-amalan yang lainnya, amalan yang mulia seperti ini banyak orang meninggalkannya. Ya enggak? Karena jam-jam sepertiga malam terakhir itu orang-orang lagi apa? Enak-enaknya. Paham ya? Dingin-dinginnya. Ya, selimut itu kadang berat untuk kita angkat, pada ringan aslinya. Ya enggak? Ya apa Mar? Selimutnya itu ringan enggak aslinya? Tapi kalau jam 3 malam itu berat diangkat. Ya Allah musta'an. Itu kita ringankan. Kita ringankan barakallahu fikum dengan cara apa? Memotivasi diri kita. Ini amalan ibadah. Caranya gitu. Nah, ingat-ingat ya ucapan Imam siapa kemarin? Imam Ahmad rajulun su lelaki yang jelek, yang enggak pernah salat malam, lelaki yang jelek. Upayakan kita harus menjaga hal ini barakallahu fikum. Wallahu jalla wa ala qaribun mujibun yaqbalu taubah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala zatnya maha dekat. Bayangkan dekat dengan hambanya. Apa kaidahnya kemarin? Allah Taala beristiwa di atas arsh, tapi dekat dengan hambanya. Apa kaidahnya? Ulun fitate, dzatih qaribun min ibadah, ba'inun an khalqih itu. Ingat-ingat ya tiga perkara ini. Tinggi terhadapnya, ulun fitate, ba'inun an khalqih terpisah dari makhluknya. Kemudian apa qaribun min ibadah. Ingat-ingat ya, dekat dengan hambanya. Allah Taala itu tinggi di atas arsy, tapi dekat dengan hambanya terpisah dari makhluknya. Malum salah ya? Na'am barakallahu Sebagai Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun udzibu budak, da'i da'an." Ya kan? Nah, apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsnya bukan berarti jauh dengan hambanya dekat dengan hambanya tinggi di atas ars secara zatnya kemudian apa terpisah dari makhluknya itu perlu kita perhatikan baik-baik nah maka Allah subhanahu wa ta'ala dan yang dekat mengabulkan dan menerima taubat wa yaghfirud dunuba fi kulli waktin dan mengampuni dosa pada setiap waktu walakin tujat awqatun laha khasiyatun khasiyatun akan tetapi ada waktu-waktu yang memiliki kekhususan tersendiri. Takunun ijabatu fiha aktsar. Di waktu-waktu tersebut pengkabulan doa itu lebih daripada waktu-waktu yang lainnya. Mislu hadzal waqti. Seperti waktu ini, seperti malam terakhir. Wa mithlu sa'atil lati fi yaumil jumu'ah ini. Nah, ketemu lagi di sini hati-hati. Nah, perhatikan baik-baik. Dan seperti jam satu jam di hari Jumat. Kapan tuh jam-jam yang ada dikabulkan hari Jumat? disebutkan oleh para ulama min ba'dal asri ila ghurub syams. Dimulai dari apa? Setelah surat asar sampai matahari terbenam. Berdoa. Antum berdoa enggak harus disyaratkan di masjid. Yang penting berdoa. Paham ya? Cuman terkadang kalau enggak diarahkan lupa. Paham ya? Walaupun 5 menit enggak masalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha? Padahkan tangannya ke arah langit ya Allah. Allah merzuqna. Contohnya gitu. Berdoa ya di hari Jumat. Kapan jamnya tadi? Setelah asar sampai eh, sampai matahari terbenam. Ingat-ingat, hari Jumat, paham ya? Yang di rumah sama saja. Paham ya? Yang pulang pergi di rumah, ingat-ingat. Walaupun antum lagi di sawah, nyari rumput pun, wah ini jam di kampung doa, berdoa. Paham ya? Di perjalanan misalkan antum naik motor, bisa enggak berdoa? Bisa kalau berdoa enggak pakai tangannya ini, mulut. Paham ya? Tangan ini termasuk sarana di antaranya. biarkan tapi kalau naik motor kan berdoa bisa saja. Jadi jangan sampai terluputkan hari Jumat tersebut barakallahu fikum na'am. Karena tujatu ahwalun takunul ijabah fiha akrab mislu hal sujud. Sebagaimana dijumpai keadaan-keadaan yang keadaan tersebut untuk dikabulkannya doa itu lebih dekat. Paham ya? Nah, seperti apa keadaan ketika sujud? Antum sujud misalkan perpanjang doa, enggak masalah perpanjang sujudnya. Ini kapan ini? Terutama ketika sholat sendirian. Adapun kalau antum menjadi imam, barakallahu fikum dan memungkinkan untuk panjang, panjang enggak masalah. Tapi kalau di belakangnya ada orang awam, anak-anak kecil, orang tua yang mungkin sakit, maka apa kata Rasulullah? "Idza sallahadukum bin nas falyukhaffif." Apabila engkau salat menjadi imam untuk manusia, peringanlah. Fa inna fihi mudhaif dhaif saqim wal kabir wa hajah. Karena di situ itu ada orang lemah, orang sakit, orang tua dan ada orang yang punya kebutuhan. Tapi bagaimana wa idza salah bi kulli nafsin falyutawwil masya. Tapi kalau kamu sholat sendirian, paham ya? Perpanjanglah sesukamu. Apa maksudnya ya? Bukan berarti sujudnya pendek itu enggak. Maksudnya kalau menjadi imam, nah barakallahu fikum terutama di masyarakat yang tentunya di situ lingkungannya bukan ahli sunnah diperingan. Tapi kalau semuanya ahli sunnah dan mengenal ya kadang panjang enggak masalah sujudnya. Paham ya? Karena di sujud itu diperbanyak doa. Keadaan hamba kita lihat karena sallallahu alaihi wasallam akrabu mayakunul 'abdu min rabbihi wa huwa Itu hadisnya ya. Nah, keadaan yang paling dekat seorang hamba terhadap Rabbnya ketika dia sujud. Eh, adalah apa? apa? Fa'aksir du'a. Perhatikan baik-baik. Fa'aksir du'a. Perbanyaklah doa. Dalam riwayat yang lain ada ada tambahannya fa'aksir du'a, perbanyak doa. Doa apa contohnya? Boleh enggak berdoa pakai bahasa Indonesia itu? Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Cina, boleh enggak? Harus pakai bahasa Arab ini. Termasuk yang disebutkan oleh para ulama di dalam sholat lima waktu eh, atau dalam dalam sholat secara global itu upayakan doanya berbahasa Arab. Lah anak enggak mampu saat semampunya. Walaupun rabbighfirli wali li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira enggak masalah. Intinya semampunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, semampunya. Tapi kalau antum berdoa ketika salat dengan bahasa Jawa jangan. Paham ya? Nah, atau bahasa Inggris jangan. Tapi selain salat la ba'as. Iya, kan Naam sahih. Asy-Syaikh Muhammad Nizam Hizam hafizallahu taala suatu ketika pernah ditanya, apakah diperbolehkan kita ketika kita berdoa di dalam salat menggunakan lafaz dari Al-Qur'an? Beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung dengan niatnya. Niatnya ketika dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niatnya dia baca ayat atau berdoa. Ketika dia niatnya berdoa boleh. Tapi kalau niatnya baca ayat enggak boleh kata beliau seperti itu. Ada juga bukan beliau ya, ada juga yang lainnya. Kalau yang beliau yang seperti tadi itu bahwasanya dirinci, dia niatnya apa? Baca doa atau baca Al-Qur'an. Kalau baca Al-Qur'an enggak boleh karena di sujud enggak ada baca Al-Qur'an. Tapi kalau niatnya dia berdoa, boleh. Ada juga disebutkan cara yang lain kita ya Allahumma Allahumma rabbana atina fid hasana hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar untuk membedakan tapi yang rajih wallahu alam innamal amalu binniyat. Paham ya? Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya itu yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam hafizallahu taala. Nah, barakallahu fikum ketika beliau tanya mengenai berarti kita boleh baca Al-Qur'an kata beliau tergantung dia niatnya bagaimana. Baca doa atau baca ayat? Kalau baca ayat enggak boleh ya. Nah, di sujud itu enggak boleh tapi yang dibatal doa. Niatnya dia doa dapat, bisa. Nah, seperti itu. Wallah alam bisawab. Nah. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum kata beliau di situ. Wa mithalu halis safar contoh yang lainnya adalah ketika dalam keadaan safar, yutilu safar ash'afa akhbar yamuddu yadai. Dia melakukan perjalanan jauh safar dalam keadaan bajunya kusut, berdebu. Kenapa kok seperti itu? Kenapa? Orang safar kok bajunya kusut berdebu? Karena zaman dahulu safarnya nggak pakai mobil. Ya nggak? Zaman dahulu safarnya pakai apa, Pak? Kadang kuda, kadang keledai, kadang onta, sehingga wajar kalau pakainya kusut dan berdebu. Paham ya? Berbeda dengan safar zaman sekarang pakai mobil dalam mobil misalkan pakaiannya pun kusut tapi berdebunya jarang. Seperti itu. Nah, menadahkan tangannya ke langit syahid di sini bukan masalah pakainya juga ya, safarnya ini. Paham ya? Safarnya ini jadikan patokan kalaupun pakaiannya itu bisa dikatakan sekarang macam-macam kan seperti itu kendaraannya. Wa mithlu halid darurah dan seperti keadaan darurat. Allah Ta'ala telah berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ah." Dan uh, siapakah yang akan mengabulkan doanya orang yang terpaksa apabila dia berdoa? Allah Ta'ala yang mengabulkan. Fatujadu awqatun wa ahwalun maka dijumpai waktu-waktu dan keadaan-keadaan takunul ijabatu fiha aksar min ghairiha dalam keadaan-keadaan dan waktu-waktu tersebut dikabulkannya doa itu lebih banyak daripada yang lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Taala akan kabulkan doanya daripada di hari-hari yang lain, waktu-waktu yang lain atau keadaan-keadaan yang lain. Wa illa dan jika tidak demikian, fa innallaha jalla wa ala yaghfiru wa yu'ti. Allah Taala senantiasa mengampuni dan memberi wa yasma'ud du'a dan juga mendengar doa wa yudzibu fi kulli waqtin min lainin aw Dan juga Allah taala mengampuni, Allah taala mengabulkan doanya orang yang berdoa setiap waktu, siang maupun malam. Nasallahu azza wa jalla bimani wa karamihi wa fiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa walhamdulillahi rabbil alamin.